Padahal menyangkut topik ke-43 ada ini kita baca berkata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Wa hadzal Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Imam Ahli Sunnah rahimahullahu yaqul. Dan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Punyanya adalah Abu Abdullah, julukannya adalah Imam Ahli Sunnah. Semoga Allah merahmatinya dan dia berkata. Nah, Imam Ahli Sunnah. Ada banyak imam selain beliau. Namun julukan ini disematkan kepada beliau karena beliau yang membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sangat jarang orang yang membela sunnah. Yakul kata beliau, la tuqalliduni wa la tuqallid malikan wa la syafi'i wa la auza'i wa la thawri wa min haythu akhadhu wa min haythu akhadhu Janganlah engkau fanatik kepadaku. Jangan pula engkau fanatik kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Auza'i dan juga kepada Sauri. Malik bin Anas. Nah. Kunyanya Abu Abdullah al syafii Muhammad bin Idris al syafii Kunyanya Abu Abdullah Al-Auza'i. Kunyanya Abu Amr, Rahman bin Amr Al-Auza'i, Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Wahud min haitsu akhadhu dan ambillah dari mana mereka mengambil. yakni dari Al-Qur'an dari As-Sunnah. Ucapan mereka hanya sebagai pendukung dari aslun asil asas yang utama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka hanya membantu untuk memahamkan kepada umat apa yang dimaksud dengan ayat ini, apa yang dimaksud dengan hadis ini. Dan ini jelas sekali bahwasanya beliau melarang untuk taklid kepada beliau, beliau melarang untuk fanatik kepada beliau. Namun ambil dari mana beliau mengambil? Sebagaimana juga nama-nama yang lainnya yang beliau sebutkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Ghazali dan ats Intinya ini adalah kesepakatan para imam kaum muslimin tercelanya naam fanatik tercelanya taklid. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah dari Muhammad para salaf. Jangan taklid. Kepada siapapun. Namun lihatlah ketika seseorang berbicara tokoh ataupun figur, lihat dari mana sisi pendalilannya. Di situ kita ambil. Wafir riwayat dalam sebagian riwayat masih ucapan yang sama dari Imam Ahmad. La tuqallid dinaka ahadan min haula maja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa khud bihi thumma tabi'ina ba'da rijali thumma tabi'ina ba'da rajuli fihi mukhayyar mukhayyar isi maf'ul dalam sebagai riwayat yang lanjutan dari di atas janganlah engkau taklid akan agama engkau dari seseorang di antara mereka ini kata mereka di atas yang disebutkan namanya atau dari yang lainnya kalangan para imam dalam hal agama jangan taklid Jadi apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari para sahabat beliau, ambillah itu. Jadi beliau anjurkan untuk kembali kepada asal, kembali kepada asas yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diambil. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran Tidak ada kekeliruan dalam sunnah Makanya ambil yang terdapat jaminan Tidak ada kesalahannya Adapun tokoh atau figur manusia biasa Dan nah, terdapat kesalahan tentunya Dilanjutkan untuk mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menganjurkan untuk mengambil dari sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Sumbat tabi'in. Kemudian dari kalangan para tabi'in. Ba'da rajul fihi mukhayyar. Nah, eh, kemudian orang-orang setelah tabi'in, jadi sahabat tabi'in, generasi emas pertama. Adapun yang setelah mereka, nah boleh untuk memilih, boleh diambil, boleh tidak, maksudnya demikian. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian para sahabat boleh ikat dengan sahabat. Nah, para salaf dan ini memiliki dalil. Bila katakan hal ini karena belum didapati setelah itu karena beliau hidup di zaman tabi'in. Allah taala tabi'i sagir. Ya maksud kami tabi'ut tabi'in. Tidak bertemu dengan sahabat. Nah, yang beliau maksud di sini adalah kalau mengambil agama ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil dari para sahabat dari yang Alaihi Wasallam, ambil dari tabiin, tapi setelah mereka, nah ya ada betul ada salahnya, boleh mengambil boleh tidak lafaz yang merupakan inti dari penukilan di sini adalah tentang la tuqallid dinaka ahadan min haula. Jangan taklid akan agama engkau dari seseorang dari kalangan mereka ini. Nah, larangan untuk taklid. Wa qala marratan dan beliau juga berkata pada kesempatan yang lain, al-ittiba ayat ba'ar rajul ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Summa huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Yang dimaksud dengan ittiba isim awal kalimat awalnya mubtada. Yang setelahnya khabar. An wa barakallahu alaihi bi ta'bidil masdar. Al-ittiba yang mengikuti yaitu yaitu seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat. Adapun setelah kalangan tabi'in boleh memilih. Ya, artinya ketika datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pilihan yang lain. Ketika datang dari sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, apabila itu adalah mencocoki apa yang datang dari Nabi SAW tidak ada pilihan. Tidak ada kata lain, harus mengambil. Ada setelah tabi'in atau tabi'ut tabi'in setelah tiga generasi emas pertama masih ada peluang untuk nak boleh amalkan boleh tidak. Karena tidak ada jaminan terhadap mereka. Dan di sini letak perbedaan antara ittiba dan taklid sama-sama. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, mengikuti. Namun ittiba ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim untuk mempraktekkan hal tersebut. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Eh, al-ittiba ada dalilnya, artinya mengikuti. Adapun taklid ini yang tercela. Karena perbedaan antara ittiba dan taklid telah terdahulu pengertiannya tiba ada ikuti ikuti ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnah beliau. Ada pun taklid adalah eh, ittiba umat laysa bidalil bigori dari Kalau ittiba umat laysa bihujja bigori hujja Mengikuti sesuatu yang bukan dalil, bukan dalil adalah selain Al-Qur'an selain As-Sunnah. eh, tokoh figur fulan dan alan. Meskipun dari kalangan ulama, meskipun dari kalangan para imam. Mereka bukan hujah. Apalagi bila hujah, apalagi tanpa hujah, apalagi tanpa dalil. Kalau dari kalangan tokoh, figur, ulama, imam, kemudian dia berucap dengan dalil, bukan orangnya yang kita ikuti, bukan figur atau tokohnya yang kita jadikan sebagai acuan, namun dalil yang dia gunakan untuk beristidlal. Jadi sudah tak perbedaan antara al tiba dan taklid. Waqala rahimahullah dan berkata masih ucapannya Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya. Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluha ra'yu wa huwa indi sawa wa innamal hujjatu fil athar. Pendapatnya Auza'i telah terdahulu. Nah, namanya adalah Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Pendapatnya Malik, pendapatnya Abu Hanifah, teman biasa Semuanya adalah sekedar pendapat. Dan itu di sisiku sama saja. Tidak ada perbedaannya. Nah, nama-nama yang belum sempat disebutkan di sini ataupun nama-nama yang lainnya yang belum belum sempat beliau sebutkan. Kenapa nama-nama yang disebutkan? Karena inilah nama-nama yang nah, mereka memiliki memiliki masa, memiliki pengikut. Terhadap kan orang-orang yang ditokohkan di sini termasuk Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Thawri. Bahkan para imam yang sini dahulu yang disebutkan mereka juga memiliki memiliki madhab. Madhab Imam Auza'i, madhab Imam Al-Thawri. Namun sebagiannya inqaradu. Sebagiannya telah punah yang tersisa hanya empat enam Imam Ahmad, madhab Hambali, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i madhab Syafi'i Imam Abu Hanifah madhab Hanafiyah nah itulah yang tersisa dari madhab yang ada dan nama-nama yang disebutkan di sini dahulunya juga dia punya pengikut punya murid yang mempopulerkan dan mentenarkan nah pendapat-pendapat mereka namun itu semuanya kata Imam Ahmad Allah taala semuanya adalah pendapat di sisiku sama saja tidak Nah, salah satunya tidak lebih daripada yang lainnya. Ya, tidak bisa diukurkan satu yang terhadap yang lainnya. Semuanya sama. Kalau begitu apa tolak ukurnya? Wa innamal hujjatu fil athar. Hanya saja argumennya, hujjah dan buktinya ada pada athar. Jejak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihi wasallam Inilah yang dijadikan sebagai patokan dalam mengambil nama dalil atau landasan hukum agama. Asar. Innamad dinu bil asar. Kata Muhammad. Sesungguhnya saja agama itu eh, diambil dari asar. eh, ya, jejak peninggalan orang terdahulu dimulai dari jejak Rasulullah SAW disusul dengan jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, para kalau jami'an ini beberapa mungkin dari Imam Ahmad rahimahullah taala yang kesemuanya adalah mencela tentang taklid. Beliau melarang untuk taklid. Kemudian ada syarat satu syarat dari penukilan yang sang penulis bawakan kepada kita di sini yang boleh anjurkan adalah ittiba. Yang boleh anjurkan adalah ittiba. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Ya ittiba mengikuti dan datang landasan hukumnya. Ittiba ya Al-Qur'an, ittiba ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ucapan yang indah milik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata dia ittabi'u wa tabtadi'u ittabi'u wala tabtadi'u lan tadillu ma tamassaktum bil asar kata dia boleh boleh demikian ittabi'u ikutilah wala tabtadi'u namun jangan kalian berbuat perkara yang baru jadi beliau Mas'ud radhiyallahu anhu menganjurkan untuk mengikuti dengan lafaz ittiba bukan taklid. Wala tabta'i wala tabtadi'u dan janganlah kalian membuat perkara-perkara yang baru. Kalian senantiasa <clears throat> Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan asar. Itu asar dari ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ittiba. Kita selesaikan <clears throat> masih ada dua alinea terakhir <clears throat> sebelum kita masuk pada judul bab baru. Berkata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi <clears throat> Hafizullah Ta'ala Wa qala Abu Hanifah rahimahullah Dan berkata Abu Hanifah Telah terdahulu pembahasan kita di kitab yang pertama sebelum kitab ini kesimpulan akhir akan Abu Hanifah dari penukilan para a'immah yang kita petik juga dari eh, tulisan milik Syekh Mubil rahimahullah taala bahwasanya Abu Hanifah imam nah dalam fikih beliau punya beliau punya pengikut beliau punya murid yang mempopulerkan dan mentenarkan beliau <clears throat> namun kesimpulan akhir bahwasanya beliau dhaif dalam hadis serta dari sisi akidah juga ada beberapa yang dikritik nah Abu Hanifah rahimahullah Kata dia, "Idza sahhal haditsu huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah pendapatku, itu adalah madhabku. Nah, meskipun terkadang pada sebagian sebagian perkara dijumpai dia menyelisih hadis. Namun ini sahih sampai kepada dia bahwasanya apabila hadis tersebut sahih dan memang <coughs> mungkin aku tidak tahu tapi hadis tersebut adalah sahih maka itu adalah pendapatku itu adalah mazhabku dan Imam Abu Hanifah bukan ahlul hadis beliau punya beberapa hadis artinya sedikit dibanding dengan imam-imam yang lainnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik Wa qala dan kata Abu Hanifah berikutnya Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala yukhalifu kitab Allah taala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli kata Imam Abu Hanifah apabila aku mengucapkan satu ucapan yang ternyata itu menyelisihi Kitab Allah taala dan menyelisihi khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah ucapanku tinggalkan ucapanku kalau memang jujur untuk nah dan ini suhaib sampai berapa beliau dia sampai kepada Imam Abu Hanifah. Kesimpulan akhir dari penukilan-penukilan yang barusan kita baca yang dibawakan oleh sampai oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya para imam seluruhnya yang disebutkan namanya di sini mencela tentang taklid, mencela akan fanatisme. Mereka tidak menghalalkan akan hal tersebut. Baik itu untuk diri mereka ataupun untuk orang lain. Yang mereka anjurkan adalah untuk ittiba dan makna ittiba adalah ya, mengikuti, mengikuti asar, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti para sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an, orang-orang yang paling tahu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam. Intaha. berakhir penukilan dari beberapa imam, empat imam yang disebutkan di sini imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Wa kana Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah yuhaddiru min at-taqlid wa yaqul la yuqalliduni illa saqit. Dan dahulunya guru kami yakni Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Semoga Allah merahmatinya. Memberikan peringatan tentang fanatisme. Jadi tak lupa Sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahwi juga menukil dari guru beliau Al-Imam Ruwadi yang terkadang juga dijadikan sebagai acuan apalagi beliau adalah seorang imam yang meninggal dalam keadaan mengharumkan nama Islam sebagai pembela sunnah dan seterusnya dan seterusnya tentang pujian ulama akan Imam Ruwadi tak lupa beliau menukilkan bahwasanya dahulunya Imam Ruwadi juga memberikan peringatan tentang taklid dengan ucapan beliau bahwa la yuqalliduni illa sakit. Tidak ada tidaklah ada yang taklid kepadaku kecuali dia adalah orang yang runtuh, orang yang bobrok, orang yang rusak. Nah, artinya Syekh Mukbil juga tidak menghalalkan beliau ditaklid. Beliau dijadikan sebagai tokoh yang nah fanatik kepada beliau. Intinya kesemuanya adalah bagian daripada celaan para a'immah akan taklid. Hukumnya tidak boleh. Haram hukumnya taklid. Nah, telah terdahulu juga penukilan dari beberapa hadis yang dibawakan oleh sang penulis bahwa kesudahan dari taklid adalah neraka. Kesudahan dari taklid adalah siksa kubur. Nah, kesudahan dari taklid adalah dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat. Barakallahu fikum jami'an. Ada satu bait syair kita akan bacakan di bawah sini sebelum kita masuk pada judul bab yang berikutnya. Berkata sang penulis, wal muqallidatu yasduqu alaihim qawlu syair. Dan pelaku taklid, orang yang fanatik tepat pada dia ucapan seorang penyair Mal farqu baina muqallidin fi dinihi radin bi qaidihi al-juhulul hairu radin qaidihi al-juhulul hairu Wabahimatu bahimatu amliya'i zimamuha a'ma ala iwajit tariqil jairu jadi bait ini menggambarkan tentang ada dua jenis yang mana ternyata meskipun mereka beda hanya saja sama sama dari sisi titik kesamaannya Dan yang dimaksud tentang kesamaan tersebut adalah yang pertama orang yang taklid dengan hewan tunda, hewan tunggangan. Jadi orang yang taklid meskipun dia adalah manusia, karena mungkin dia, ber, dia belajar punya punya punya ilmu. Namun ketika dia taklid tidak ada bedanya antara dia dengan hewan tunggangan dari sisi mana? Orang yang taklid dalam agamanya dan dia pun ridho akan hal tersebut Hakikatnya dia adalah jahil. Hakikatnya dia adalah orang yang kebingungan, bimbang, tidak tahu mau langkah kemana. Dia ikut saja. Nah, dia ridho dengan orang yang dia tak taklidi. Sebagaimana kita katakan di sini, sebagaimana hewan ternak yang buta, hewan ternak, hewan tunggangan yang biasanya kalau hewan tunggangan ditutup matanya kiri dan kanan agar dia tidak bisa melihat ke ke arah mana ter, tergantung dari jokinya yang mengarahkan dia ke kiri ke kanan. Nah, jadi hewan tunggangan dia tidak punya pilihan untuk kemana-mana. Jadi dia sesuai dengan jokinya yang mengarahkan dia. Jadi ini ini gambaran tentang buruknya taklid bahwa orang yang taklid tidak ada bedanya dia dengan binatang <coughs> yang diarahkan oleh si pemiliknya. Allah ini ini celahannya. boleh jadikan sebagai celahannya. boleh jadikan sebagai nama landasan hukum yang terakhir setelah pembawakan pembawaan dalil dari kita, pembawaan dalil dari sunnah, pembawaan juga enam eh, penukilan dari para imam tentang buruknya taklid kemudian terakhir beliau katakan bahwasanya orang yang taklid seperti inilah keburukan yang ada dari dia. Tidak ada bedanya antara orang yang taklid dalam masalah agama kepada seseorang dengan hewan tunggangan yang digiring oleh enam tuannya. Barakallahu fikum jami'an kita lanjutkan dengan judul bab baru pada halaman setelahnya. Nah, berikutnya adalah judul bab baru kita baca Berkata sang penulis semoga Allah menjaganya. Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi. Dakwah ahli sunnah tuhaddir min at-tamazzubi wa tahazzubi. Tamaddu. Dakwah ahli sunnah memberikan peringatan tentang bermadhab dan berkelompok-kelompok. Dua istilah ini akan datang nanti juga keterangan tambahan dari penulis. Intinya adalah menggiring kepada perpecahan kaum muslimin. Madhab. Pendapat-pendapat tertentu dalam memahami agama Islam. Baik itu masalah fikih ataupun yang lainnya. Yang membuat kaum muslimin terpecah belah. Madhab ini, madhab itu. Madhab fulani, madhab alani Nah, demikian juga tahasub kelompok-kelompok pengelompokan dalam agama Islam Ahlu Sunnah memberikan peringatan darinya ya, bahwasanya perbuatan ini perbuatan yang tercela tidak boleh ini dari tradisi dari kaum jahiliyah tradisi dari ahlul batil baik itu nah, orang kafir orang musyrik Yahudi dan Nasoro dan seterusnya selain ahlu sunnah membenci akan hal tersebut demikian juga ahlu sunnah tidak ikut tidak ikut bermadhab tidak ikut bertahazub berkelompok-kelompok Demikian juga mereka memberikan peringatan kepada umat bahwa jangan, jangan bermadhab, jangan bertahajud, jangan berkelompok-kelompok. Pertama-tama bahwasanya ini adalah tradisi dari ahlul batin. Dimulai dari orang-orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kal musyrikin." Akan datang nanti. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwasanya ini adalah perbuatan atau tradisi dari orang musyrik dan ucapan Allah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Kenapa kita dilarang untuk mencontoh orang musyrik? Apa mereka perbuat? Minan ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Jadi orang-orang musyrik barakallahu fikum mereka berpecah belah. Makanya dilarang kita untuk mencontoh orang musyrik. Bagaimana gambaran tentang perpecahan terbelahnya agama orang-orang musyrik padahal dikatakan musyriknya satu intinya penyembah berhala namun ternyata mereka juga memiliki kelompok-kelompok firqah-firqah di dalam komunitas kesyirikan tersebut terbukti dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kembali merebut kota Makkah dalam peristiwa penting dalam sejarah Islam namanya Fatwa Makkah nah Beliau ketika masuk ke dalam kota Mekah, beliau mendapati di dalam kota Mekah masih di tanah haram, khususnya di sekitaran Ka'bah. Beliau berhasil meluluh lantahkan berhala dengan jumlah yang cukup banyak, yakni 360 berhala. Ini baru di sekitaran Ka'bah, belum di tanah haram secara keseluruhan, belum di kota Mekah secara keseluruhan belum di Jazirah Arab secara keseluruhan yang jum, mungkin jumlahnya bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan berhala. Baru di sekitaran Makkah saja, maksudkan baru di sekitaran tanah, eh, sekitaran Ka'bah sudah berjumlah 360 berhala. Artinya apa? Dari masing-masing 360 berhala tersebut memiliki penganut, memiliki pengabdi, memiliki penyembah per satu berhala. Kalau untuk berhala saja 100, silakan kali berapa ratus dari 360 nah berhala. Itu baru di sekitaran Ka'bah. Artinya apa? Mereka berpecah belah. Nah, jadi berpecah belah, berkelompok-kelompok, berfirko-firko ini adalah tradisi dari orang-orang musyrik. Demikian juga ini adalah tradisi dari Naam Ahlul Kitab Yahudi dan Nasoro dalam hadis Muawiyah bin Sufyan datang juga dari Amr bin As, eh, Abdullah bin Amr bin As dan juga dari Abu Hurairah, Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, "Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah, wa iftaraqatil Nasara ala sintai wa sab'ina firqah." Ini gambaran awal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, kaum Nasara pun terpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, Artinya berpecah belah adalah tradisi dari ahlul batin, orang musyrik berpecah belah, orang Yahudi berpecah belah, orang Nasrani berpecah belah. Kalau begitu wahai agama Islam, penganut agama Islam jangan berpecah belah karena itu terlarang. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Baik itu dalam bentuk tamadhub dini ya seperti dalam enam madhab-madhab yang ada dalam fikih ya, bahkan dalam pemahaman yang lainnya. Demikian juga tahazzub berkelompok-kelompok masing-masing memiliki kelompok sendiri, pemimpin sendiri, jalan dan aturan main sendiri, koridor dan enam yang mereka berjalan hanya khusus untuk mereka, tidak berlaku untuk kaum muslimin yang lainnya. Kesemuanya itu ahlu sunnah wal jamaah enam memberikan peringatan akan kaum muslimin tentangnya. Wahlu sunnah tidak ta'assabuna dari madhabin al madahibi. Ahlu sunnah mereka tidak <clears throat> ta'assub kepada salah satu madhab dari madhab-madhab yang ada. Mereka tidak asubiyah. Mereka tidak fanatisme kepada satu madhab saja. Liannahum ya'takiduna anna hadihil madhahib bid'atun lam tahdus illa ba'dal kurunil qurunil Karena ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya madhab-madhab ini adalah bid'ah tidak muncul kecuali setelah tiga generasi yang mulia Artinya kapan madhab ini muncul? Setelah generasi salaf. Dan para penuntut ilmu ketika mendengar kata salaf, mereka telah mengatakan bahwa yang maksud dengan salaf adalah eh, tiga generasi emas pertama. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah itu namanya kholaf, eh, orang orang berikut, generasi berikut. Artinya madhab nanti bermuncul setelah tiga generasi emas ini yang tidak ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang barakallahu fikum akan uh, pegangan yang kokoh. Artinya mereka dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Orang yang selain mereka tidak dipuji. Apa kata beliau di sini adalah bid'ah dan itu tepat sekali. Nah, karena sebenarnya karena ketika mengatakan bahwasanya kaum muslimin wajib bermadhab, harus ikuti salah satu madhab yang ada, antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini adalah perkara yang terlarang. Tidak boleh untuk mewajibkan kepada kaum muslimin bermadhab dengan satu madhab tertentu. Perbuatan bid'ah. Karena kenapa? Kalau mewajibkan kaum muslimin untuk bermadhab dan ini bagian daripada agama, tapi kalau begitu tiga generasi emas pertama agama mereka kurang. Sekarang kita tanya kepada mereka, kalau begitu Abu Hurairah madhabnya apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu madhabnya apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu madhabnya apa? Tidak ada. Karena nanti madhab lahir setelah Nah telah punah generasi para sahabat seluruhnya Jadi madhab adalah bid'ah dan ini ucapan yang barakallahu fikum jami'an kokoh kuat siap dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bermadhab adalah bid'ah. Tahazzub pengelompokan kaum muslimin adalah bid'ah. Tidak ada kelompok ini kelompok itu. Tidak ada firqah ini, firqah itu. Tidak ada jamaah ini, jamaah itu. Yang ada hanyalah Islam, agama Islam. Wallahu taala yaqul dan Allah taala mengatakan, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Ini patokannya, ini tolak ukurnya. Apapun yang kalian perselisihkan di dalamnya akan sesuatu, maka hukumnya ada pada Allah. Kembalikan kepada Allah. Bukan kembalikan kepada madhab fulan, madhab al-lani. Nah kembalikan kepada pendapatnya si tokoh tertentu kembalikan kepada Allah wa yaqulu ta'ala fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Apabila kalian berselisih pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, eh kembalikan kepada Allah, eh kembalikan kepada kitab Allah kembalikan kepada Rasul eh semasa beliau hidup. Namun ketika beliau sudah meninggal kembalikan kepada sunnah beliau, hadis beliau, jejak asar beliau, peninggalan beliau. Nah, dua dalil pertama beliau bawakan dari ayat tidak ada satu dalil pun yang mengatakan bahwasanya apabila kalian berselisih ayo kembali kepada madhab Imam Ahmad, kepada Imam Syafi'i, kepada madhab Imam Malik atau Hanafi tidak ada. lah satu ayat wala satu huruf wala satu harokat di dalam Al-Quran tidak juga di dalam hadis yang ada adalah kembali kepada Allah kembali kepada kitabullah yang ada adalah kembali kepada Rasulullah ya, kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya wajib bermadhab datangkan dalilnya nah in kuntum shodiqin. Demikian juga tahazzub beliau ini nanti akan datang di bagian bawah juga bahwasanya berkelompok-kelompok dalam agama Islam juga kita tercela. وهذه المذاهب فرقت بين المسلمين وشتتت شملهم Kemadhaban ini, kemadhaban eh madhab ini madhab itu memecah belah antara kaum muslimin dan mencerai berikan kekuatan mereka. Dan betul apa yang boleh katakan. Nah, menghilangkan kekuatan. Wa Allah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian berselisih, niscaya akan hilang kekuatan kalian. Ketika berselisih kaum muslimin hilang kekuatan. Kalau hilang kekuatan, nah akan mudah bagi musuh untuk mencerai beraikan mereka. Wallahu yakul muhaddir min tilka Dan Allah berkata dan bentuk memberikan peringatan dari perceraian perceraian tersebut <clears throat> wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima alaihim farihun dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mengklaim dia yang paling benar, menuding orang lain salah, kelompok lain salah, sesat dan semisalnya. Punya dia yang paling benar. Jadi bercerai-berai. Nah, berkelompok-kelompok terkhususnya dalam agama adalah tradisi orang musyrik berdasarkan ayat dan kita dilarang untuk mencontoh mereka. Wala takunu kal musyrikin, jangan mencontoh orang-orang musyrik. Agama Islam, ahlu Sunnah wal Jamaah memiliki jalan main sendiri, tidak sama dengan kelompok atau agama manapun, firqah manapun. Nah, jangan sama dengan ahlu batin ini, jangan sama dengan ahlu batin tersebut. Termasuk orang musyrik jangan sama dengan mereka. Dari sisi mana? Eh jangan sama dengan mereka dari sisi nah terpecah belah mereka dalam agama. Tadi kita gambarkan tadi di awal bab ini bahwasanya gambaran percerai-beraian dalam agama orang-orang musyrik subhanallah baru sekitaran Ka'bah saja terdapat 360 berhala yang berhasil diluluh dan tahkan oleh tangan Nabi saw. Nah, itu belum di tanah haram seluruhnya. Itu belum di kota Mekah secara global, belum lagi di Jazirah Arab mungkin jumlahnya jutaan berhala. Per satu RT mungkin dia punya berhala. Nah, masing-masing berhala disembah, dianut, punya pengikut, punya abdi. Wa ta'ala dan berkata Allah yang Maha Tinggi, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah, Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai. Engkau eh, tidak punya tanggung jawab apa-apa pada mereka. Mereka berpecah belah, engkau tidak. Innama amruhum ilallah sesungguhnya saja urusan mereka ada di sisi Allah. Ya, terserah Allah, Allah mau apakan mereka. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang pernah mereka perbuat, apa yang pernah mereka lakukan di kehidupan dunia. Nah, dan ini ayat turun kepada atau yang menceritakan tentang Yahudi dan Nasoro berkaitan dengan perpecahan juga ada pada diri mereka. Bahasa perpecahan terjadi pada agama musyrik, juga perpecahan terjadi pada kaum Yahudi dan Nasoro yang dalil tadi telah kita bacakan dari hadis Rasulullah SAW. Kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Kaum Nasoro terpecah belah menjadi 72 golongan. Ada kelompok ini, kelompoknya itu dan mengklaim dia yang paling tepat yang lain salah ya, berpecah belah agama tradisi tradisi ahlul batil demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala wala takunu ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim ini lebih jelas bahwa saya turun kepada Yahudi dan Nasara janganlah engkau seperti orang-orang yang pecah belah agama mereka setelah datang kepada mereka penjelasan Wa ulaika alim. Dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Nah. Fa ahlus sunnati layar layar bitunan an-nasa bi madhhabin muayyanin. Innama yarbituna nasa bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Bersimpulkan telah setelah beberapa dalil dari ayat Al-Qur'an Al-Karim boleh bawakan kesimpulan akhir dari alinea pertama ini bahwasanya ahlu sunnah tidak mengikat umat manusia dengan satu madhab tertentu. Sesungguhnya saja mereka mengikat umat manusia dengan mengikuti kitab Allah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seruan ahlu sunnah dahulu, sekarang dan akan datang. Barang siapa mengaku ahlu sunnah, ayo ajak manusia kepada dua hal ini. Ajak mereka kepada kitab Allah, ajak mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mewajibkan satu umat pun tidak mewajibkan satu kaum muslimin pun untuk bermadhab dengan madhab tertentu. Nah, la madhab Imam Ahmad, la madhab Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, ada berkaitan dengan hal-hal tentang tamadhub, tahazzub, tentang doror yang ditimbulkan dari hal tersebut insya kita akan baca pada lain kesempatan barakallahu fikum jami'an insyaallah cukup sampai di sini dan kita ambil mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan